Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan asbahullah disimak yang cetakannya sama halaman 171 bagian bawah. Yang beda cetakan Nah, sekarang kita masuki tanda tanda hari kiamat yang pertengahan. Kalian melihat ada tiga ya. Tanda tanda hari kiamat kemarin terbagi menjadi berapa? Tiga. Awal sudah kita lewati, sudah pernah terjadi zaman-zaman dahulu, walaupun kita nggak nyaksikan. Nah, barakallahu fi. Kemudian yang kedua pertengahan. Yang ketiga tanda tanda hari kiamat yang paling terakhir nanti. Sekarang yang pertengahan, bagian bawah di itu ya. Kalau Al-Syeikh Salih Al-Fauzan Athamahullah Wal-alamatul mutawassitatu Dan tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan Tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan Wahya kasiratun jiddan Ya, kata beliau, perhatikan tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan itu banyak sekali. Watahdus ajaibul wahidah nantal ukhra. Perhatikan ini. Dan terjadi keajaiban-keajaiban satu kemudian datang yang lainnya lagi. Itu pertengahan, ini tanda hari kiamat yang pertengahan. Sekarang kita saksikan sekarang, ini menyebutkan teknologi atau industri. Jadi sekarang kita saksikan, banyak kan sekarang teknologi yang canggih, sudah muncul ini muncul yang lain lagi. Wah, udah ini kelihatan canggih, muncul lebih canggih lagi. Mobil Masya Allah, kenceng jalannya, muncul yang metik. Ya enggak? Nah itu termasuk tanda hari kiamat ternyata. Paham ya? Nah, motor masya Allah udah matic ini muncul lagi motor yang elektrik. Wah, itu tanda hari kiamat juga itu. Contoh seperti itu ya. Nah, kita nanti sebutkan sama beliau di sini. Eh, yaitu kita saksikan keajaiban-keajaiban yang terus bergantian. Datang yang ini, datang lagi yang baru. Paham ya? Allah musta'an seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini. Enam kata beliau, "Wa nahnu na'ish fi umurin mutatajaddad." Perhatikan itu. "Wa nahnu na'ish dan sekarang kita hidup, naik itu hidup fi umurin pada perkara-perkara yang tata jadat, perkara-perkara yang senantiasa terbaru, Baru, baru, baru lagi, mutul baru lagi. Nah, wa tahdus ajaibul an dan muncullah keajaiban-keajaiban sekarang. Orang kan kaget. 10 tahun yang lalu itu nggak ada HP Android itu nggak ada. 10 tahun yang lalu baru kalau ketika anak masih di Darul Hadis Damat waktu itu, HP itu HP jadul itu. Eh? Nah barakallahu fi yang tahu sendiri yang nggak ada kameranya walau saya itu dulu. Setelah itu muncul zaman-zaman setelahnya datang yang lebih apa lebih ajaib lagi, lebih istilahnya nah menarik perhatian. Lihat ini lihat ini. hati min alamati as-sa'ah ini termasuk tanda tanda dari kiamat. Hadil muhtaroat kata beliau. Nah, barang-barang yang dibikin sekarang ini, barang-barang yang baru, anu saksikan kan, Zaman dahulu dikenal manual, sekarang metik. Eh? Sekarang dengan cara lebih canggih lagi kan itu. Nah, barakallahu kita ini hadis sinaat dan eh, eh, industri-industri eh, industri ini kata beliau, hadal ittisal sari, lihat ini. Eh? alat komunikasi yang cepat. Zaman dahulu komunikasi nggak ada telepon. Eh? Zaman dahulu nggak ada telepon-telepon nggak ada. Zaman dahulu adanya bagaimana? Surat menyurat. Jauh. Kadang harus melatih merpati untuk jadikan apa rantara eh, surat itu kemudian di nah dikasihkan merpati agar merpati membawa ke tempat yang lain. Kalau zaman sekarang telepon langsung tepat. Ya kan? Nah, barakallahu lihat ini. hadir ittisal as itu maksudnya komunikasi yang cepat. Paham ya? SMS langsung sampai. Nelpon langsung apa? Sampai. Uang enggak sampai 5 menit cair. Ya enggak? Nah, transfer langsung sampai. Bayangkan zaman dulu enggak ada seperti itu. Lihat ini. Hada min alamatis sah Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat disimak ya. Wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam min taqarubil buldan. Dan apa-apa yang Rasulullah kabarkan berupa apa? Berupa negeri-negeri itu saling berdekatan rasanya. Mau pergi ke kampung ini rasanya dekat. Kampung itu rasanya dekat. Dulu mungkin lama, jalan kaki soalnya. Jalan kaki, naik onta, naik kuda, naik keledai. Zaman sekarang naik apa? mobil, motor cepat rasanya tanda-tanda hari kiamat ternyata. Subhanallah. Tapi tanda-tanda hanya pertengahan. Kulluhu min alamatis sa'ah waqad hadats. Itu semuanya termasuk tanda-tanda hari kiamat dan sudah terjadi. Nah, kita ambil sedikit tanda-tanda yang terakhir. Tanda pertama, tanda-tanda hari kiamat yang pertama sudah kita lewati. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama, yang pertengahan sudah kita lewati. Sekarang yang tanda-tanda hari kiamat yang paling terakhir apa? Halaman 172 yang cetakan ini ya, yang lainnya dikondisikan, diperhatikan. Summa ta'til alamatul ukhra, summa ta'ti alamatul akhirah al-ashr. Kemudian datang 10 tanda hari kiamat yang terakhir, 10 tanda. Jadi jumlahnya 10 ya kurang lebih ini. Wahya tatatanam, kata beliau wahya nam tatataba eh tatataba Tata-ta tatataba'na yang mana barakalofik kedatangannya itu silih berganti datangin datang lagi berikutnya paham ya dajjal kemudian muncul berikutnya lagi paham ya silih berganti kita lihat sini kata beliau atau istilahnya di, diartikan beruntun beruntun dalam artinya setelah ini ini setelah ini ini datangin sepuluh ini tanda hari kiamat yang paling terakhir sampai ditiupnya apa trompet nanti kita lihat sini awalan yang pertama disimak yang pertama khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Nah, keluarnya Imam Mahdi. Sudah keluar belum sekarang Imam Mahdi ini? Eh, sudah keluar belum Ibrahim? Imam Mahdi. Sudah ada belum? Belum ada. syiar Rafidah ada yang mereka menyuarakan bahwa Imam Mahdi sudah muncul di Iran katanya. Allah musta'an. Itu kadzab ya. Itu pendusta para pendusta. Lihat ini. Yang pertama tanda hari kiamat khurujul mahdi min ali baitir rasul alaihi wassalam min dzurriyyatil hasan. Nah, yang pertama lihat ini, keluarnya Mahdi dari keluarga eh, rumah Rasulullah SAW dari keturunannya Hasan. Ismuhu kasmir Rasul Muhammad ibn Abdullah namanya seperti nama Rasulullah SAW. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah. Namanya sama. Muhammad bin Abdullah. Fayang surul adil. Kemudian beliau ini Imam Mahdi menyebarkan keadilan. Wayang surul Islam dan menyebarkan agama Islam. Wa yang surullahu bihidin Dari masa Imam Mahdi tersebut, perhatikan nih, nama Allah Ta'ala tolong agama. Wa yamla'ul ard adlan. Kemudian bumi ini dipenuhi dengan keadilan. Karena muniat jauran sebagaimana di awal permulaan dipenuhi dengan apa kezaliman. Summa fi waqtihi. Kemudian waktu tersebut, ingat-ingat waktu apa ini? Waktu Imam Mahdi ada tersebut, yakhruj al-masih dajjal Al-A'war Al-Kadzab. Kemudian di waktu tersebut Imam Mahdi sudah ada ini ya. Muncullah keluarlah al-masih dajjal yang matanya pitak sebelah kadzab pendusta. A'war itu pitak sebelah. Paham ya? Nah, kalau diterjemahkan rusak sebelah itu kurang kurang apa sih kurang mengenai pitak sebelah itu. Paham ya? Nah, disebutkan dalam riwayat itu eh, barakallahu seperti apa? Seperti anggur yang busuk matanya itu, matanya dajjal waktunya belah Sudah ada belum sih ini Hasan dajjal ini? Di mana kira-kira? Eh? Di mana kira-kira? Di suatu pulau, pulau mana? Hmm? pulau alam. Siapa penunggu dajjal? Antum? Penunggu dajjal siapa? Yang eh, jangan tengok. Siapa penunggu dajjal? Eh? Dia yang lain dia biar berpikir. Penuh dajjal, rambutnya itu ngeri, Paham ya? Perhatikan, rambutnya ngeri Sampai enggak ketahuan mana depan mana belakangnya. Ayo, lanjutkan. Apa? Lupa lah bahasnya sah diapalkan Dihafalkan. sah penunggu dajjal. Sudah ada. Sudah ada ya. Cuman di mana tempatnya Allah alam. Nah, kita lihat sini perhatikan di simak yang punya kitab alladhi yaj'alullahu 'ala yadayhi fitnatan 'azimah fitnatan 'azimah ya Allah Ta'ala jadikan melalui tangan dajjal ini fitnah yang sangat besar wa mihnatun 'azim wa mihnatan 'azimah dan ujian yang sangat besar hikmatun minhu subhanahu wa ta'ala itu semuanya hikmah dari Allah Ta'ala ada tujuannya apa fitnah yang besar dajjal itu punya surga dan neraka paham ya membawa surga dan neraka versi apa dajjal perhatikan nih Surganya Dajjal neraka bagi orang mukmin. Nerakanya Dajjal itu surga bagi orang mukmin. Surganya Dajjal neraka bagi orang mukmin. Pengikut Dajjal paling banyak siapa? Orang-orang apa? Orang Yahud dan para wanita. Nah, kisahnya panjang lebar, ujung-ujungnya para kalafi Saat itu Al-Imam Mahdi sedang ingin menegakkan sholat. Ternyata datanglah Nabi Isa alaihissalam turun dari langit eh, dengan meletakkan kedua telapak tangannya di sayap malaikat. Turunnya di mana? Di menara putih darah Damaskus. Paham ya? Setelah itu hendak sholat, Imam Mahdi mempersilahkan tafadhol. Dipersilahkan agar imam agar siapa? Nabi Isa dari imam, tapi beliau mengatakan setiap tempat itu punya imam sendiri. Maksudnya kamu lebih berhak jadi imam. Imam Mahdi lah yang menjadi imam. Paham ya? Nah, nah Nabi Isa turun nanti di akhir zaman bukan nabi yang baru, bukan. Paham ya? Nah, tapi pengikut Nabi siapa? Pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu habis selesai sholat, dajjal pasukannya dan nunggu di luar. Paham ya? Menunggu di luar, kemudian apa begitu keluar langsung kaum muslimin mengejar. Orang Yahud lari kotar kacir mereka. Sembunyi di balik-balik pohon, semua pohon bicara, ya muslim ya mu'min, eh, bunuhlah orang kafir di belakangku ini, orang Yahud di belakangku. Paham ya maksudnya setiap pohon ngomong gitu. Jadi orang sembunyi pohonnya ngomong. Ya, ya mukmin, bunuh di belakangku ada orang Yahud. Kecuali pohon yang apa? Diam seribu bahasa, nggak mau ngomong dia pohonnya itu. Eh, pohon apa? Pohon bidara apa apa? Eh? Eh, barakallahu fiik. Pohon apa? Pohon apa? Ayo, Fadil, pohon apa? Pohon apa yang enggak mau bicara? Yang jelas. Mungkin antum mau nyebutkan eh, kurang kurang keras sedikit biar jelas biar eh, apa coba lafadznya dan keliru keliru ya nggak benar antum bidara yang jelas biar ayo ghain ra Kof dal kod. Dihafalkan itu. Nah, itu nggak mau ngomong dia, diam dia. Allah mustaanam. Akhirnya Nabi Isa pun ngejar Dajjal, Dajjal langsung begitu ketemu langsung dia apa? Meleleh bagian garam di dalam lautan. Di mana itu? Di tempatnya Babuluddin. Di Nabi dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita baca dikit lagi perhatikan sini. Summa yang til masih Isa bin Maryam. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa masih hidup. Eh? Masih hidup berarti. Nabi Isa. Nabi Isa sekarang masih hidup atau sudah mati? Oh, tanggalan kan wafat Isa masih. Ya, dalam tanggalan ada kan wafat Isa al-Masih. Berarti Nabi Isa masih hidup atau sudah mati? Eh? Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup ya. Sebutkan dalam Al-Qur'an itu kan nam cuman diangkat ke langit. Allah telah mengangkatnya. Paham ya? Nah, bukan yang dikejar, ditangkap kemudian disalib itu itu bukan Nabi Isa, itu itu orang yang serupakan mirip Nabi Isa. Nah, kalau dalam kisah Isra lihat namanya Judas Iskariot. Namanya itu orang serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam dibunuh di dalam gua itu. Itu bukan Nabi Isa, yang Nabi Isa masih hidup. Turun nanti akhir zaman lihat ini. di akhirnya ayyamid dajjal, turun di akhir-akhir hari-hari dajjal berkuasa di situ. Berapa tahun Abdurrahman berkuasa dajjal itu? 40 tahun atau 40 hari? Empat puluh hari saja. puluh hari hari pertama seperti Hah? Hari pertama seperti apa, Mas? Setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari berikutnya seperti hari, hari biasa. puluh aja. Tapi fitnahnya luar biasa. Yang zilu sama turun dari langit wayak tul dajjal dan membunuh dajjal Wayah kembali Islam dan menghukum nah berhukum apa? Menghukum menetapkan keadilan dengan keislam dengan apa? Dengan agama Islam. Wa huwa syariatu Muhammad SAW yang mana Islam itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang baru ya. Wa yabqa fil ardi muddatan kemudian tinggal di muka bumi ini beberapa saat. Tsumma yatihil maut alaihi salatu wassalam. Kemudian datanglah kematian. Eh? menjemput beliau alaihi salatu wassalam wa yamutu bi ajalihi alladhi qaddarahu Allahu lahu dan beliau pun meninggal dengan waktunya yang Allah Taala ta tetapkan untuknya. Berarti sekarang masih hidup. Paham ya? Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa immin min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih." Syahidnya qabla mautih. Ya, beriman sebelum apa? Sebelum meninggalnya. Berarti kan masih hidup. Paham ya? Nah, ay al-masih padalla ala annahu yamutu bi akhir zaman. Ini menunjukkan bahwasannya beliau meninggal di akhir zaman wa yutfan wa yudfanu ka ghairihi minal anbiya dan dimakamkan di kubur seperti yang lainnya dari kalangan para nabi. Naam. Satu lagi, summa khurud ya'jud ma'jud. Kemudian keluarnya ya'jud ma'jud. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Paham ya? Duluan mana? Antara Nabi Isa alaihissalam meninggal dengan munculnya ya'jud ma'jud. Karena ada riwayat atau e, sejarah atau Nah, penyebutan yang lainnya itu Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman itu lari, lari ke bukit Tur. Paham ya? Karena apa? Karena kewalahan dan eh, nggak eh, bisa lagi misalnya mengkondisikan apa? Ya'jud wa Ma'jud tersebut. Akhirnya berdoa dan Allah taala mengutus nam nam Allah taala mengutus makhluk-makhluknya untuk menghancurkan Ya'jud Ma'jud. Ada yang mengatakan semacam burung atau semisalnya, ada yang mengatakan ulat yang nempel di leher-leher Ya'jud Ma'jud akhirnya mereka semuanya jadi busuk di Eh, di bumi ini nggak ada sejengkal pun melainkan Jumat itu. Lalu setelah itu baru apa? Baru Allah Ta'ala mengutus serinya angin yang sangat halus sekali. Lembut sekali, selembut sutra. Orang-orang mukmin semuanya mati, wafat seketika. Tinggal orang-orang jahat. Tegaklah hari kiamat. Itu kisahnya yang masyhur. Kita lihat sini. Kemudian keluarnya Ya'jud Ma'jud wa huma qabilan min Bani Adam fihim nam sarun syarrun Yang mana kedua-duanya adalah qabilan ya istilah keturunan Bani Adam. Eh, yang ada pada mereka kejelekan yang sangat besar, wa fihim fitanun dan ada pada mereka fitnah-fitnah, wasabqud dima mudah mengalirkan darah. Semuanya dibunuh semuanya kecuali yaitu dan Majud Telaga, air telaga atau air telaga ya. Air telaga yang kalau antum bayangkan atau melihat luas seperti itu, sekali minum habis. Allahumma musta'an lihat itu. Nah, wa mudayyaqati wa mudayyaqati li ahli iman dan mereka-mereka ini apa? mempersempit, mengganggu orang-orang yang beriman. Ada pun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih ada sedikit tapi enggak masalah yaitu tentang keluarnya dabah yaitu binatang melata yang keluar dari bumi. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah.